Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita telah masuk pada pembahasan yang terakhir dari tiga perkara yang akan beliau sampaikan yaitu pada pembahasan al-aslul thalif ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi kalian yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun di Mekah beliau mendakwahkan tauhid dan pada tahun yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tiga tahun berikutnya Nabi pun kemudian hijrah ke Madinah karena tekanan-tekanan dakwah semakin menguat. Kemudian beliau menjumpai ajalnya setelah 23 tahun mengembar di salah dakwah dengan segala lika-liku dan hari yang paling gelap bagi penduduk Madinah adalah hari ketika wafatnya Nabi sebagaimana hari yang paling terang bagi penduduk Madinah adalah hari ketika datangnya Rasulullah SAW ini sewaktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun Rasulullah SAW hanyalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Dan beliau adalah manusia biasa yang terbatas umur dan harus mengalami kematian sebagai ketentuan dari Allah Ta'ala. Akan tapi agama ini adalah agama yang kekal agama yang tidak bubar dengan wafatnya Rasulullah SAW. Karena agama ini yang akan menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Ba'athallahu ila nasi kafatan. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thakalin. Al-jinni wal ins. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Allah mewajibkan kepada segenap bangsa jin dan manusia agar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qaulu ta'ala Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Ini ada perkataan Syekh yang menjelaskan tentang poin penting berkaitan dengan sifat diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus untuk seluruh para manusia dan jin. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak berkaitan dengan pembahasan ini. Dan ini satu di antara keistimewaan di antara keistimewaan Rasulullah SAW di atas seluruh nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Fadiltu alal anbiya bisittin. Aku dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua para nabi dengan enam perkara. Dengan enam poin. Yang pertama, uqtitu jawami al kelim U'titu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Kalimat yang ringkas akan tapi cakupannya luas. Jawami al kalim. Sehingga kalimat-kalimat Nabi sangat ringkas akan tapi dijabarkan bisa sangat panjang dan lebar. Yang kedua, wa nusirtu bi ru'ab Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkannya perasaan takut di hati para musuh. Bahkan ketakutan para musuh terhadap kehadiran Nabi dan para sahabat telah tertanam sebulan sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang ketiga, wa uhilat li al-ghanaim ghanimah dihalalkan untuk aku untuk kami. Ghanimah adalah harta rampasan perang. Di mana ketika muslimin berperang dengan musuh, kemudian musuh mengalami kekalahan, maka seluruh harta mereka adalah ghanimah menjadi milik kaum muslimin. Dan Allah menghalalkan ghanimah bagi umat ini. Yang keempat, wajuilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi menjadi masjid dan suci. Artinya dimanapun kita berada, maka semua lapisan tanah suci dan boleh dipakai untuk salat. Kecuali beberapa tempat yang telah disebutkan oleh Nabi dan tanahnya bisa dipakai untuk bersuci saat mereka harus ini tidak ada air dan harus bertayamum. Yang kelima, wabistu kafatan nas. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila nasi kafah kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaumnya secara khusus. Ila qaumihim khasah kepada kaumnya khusus. Maka perhatikan bagaimana seruan-seruan Bani Israel, seruan-seruan Nabiullah Musa, Nabiullah Isa dan para nabi yang lainnya. Seruannya apa? Ya qaumi wahai kaumku ya Bani Israel Waiban Israel yang menunjukkan seruannya terbatas. Oleh karena itulah Hedir tidak bisa dikatakan telah keluar dari syariatnya Nabiullah Musa karena Hedir bukanlah daripada kaumnya Nabiullah Musa. Dan Hedir tidak terikat dengan syariatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Adapun Rasulullah sallam diutus oleh Allah kafatan nas untuk seluruh manusia. Sehingga seruan-seruannya pun dengan ungkapan bukan ya qaumi akan tapi ya ayyuhan nas wahai manusia semua ya ayuhan ayyuhalladzina amanu wahai orang hatinya ada keimanan semua dan barang siapa di kalangan manusia siapapun mereka Apakah mereka ulul kitab yang dulu bernabikan Musa dan bernabikan Isa? Lalu sewaktu Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yasma'u biyahadun min hadil ummah. Yahudiyun aw Nasraniyun. Thumma yamutu. Walam yu'min, walam yu'min billadhi ursil tubih illa kana min ashabin nar dan tidaklah seorang pun yang mendengar tentang kerasulanku dari kalangan umatku ini baik itu Yahudi atau Nasrani kemudian mereka sampai matinya tidak mau beriman kepadaku kecuali pasti akan menjadi penghuni neraka maka kalimatnya pun kata Allah tentang risalah beliau dan kerasulan beliau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam kecuali untuk seluruh alam. Ini seluruh manusia dan jin semuanya terikat dengan syariat Rasulullah sallam siapapun dan dimanapun mereka. Wa khutima bi al-anbiyan nabiyun dan kenabian ditutup dengan keberadaanku. Dengan demikian, Enam ini merupakan keistimewaan Rasulullah SAW di atas semua nabi dan rasul yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sesi berikutnya bahwa Allah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته